Saking pentingnya ilmu sehingga wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dan itu merupakan awal risalah kenabian, start kerasulan itu adalah tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bacalah apa yang harus kita baca ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. ini ningali plonga-plongone kaya ora paham iki modele. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang tercipta, ada ayat yang terucap. Ayat kitabiah itu Al-Quran. Harus kita baca. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat wahyu ilahiyah media yang paling akurat dan terpercaya itu ya Al-Qur'an. Maka kalau kepingin bacaan, ya Al-Qur'an itu yang paling benar. Gak mungkin ada salah sedikit pun. Kalau yang lain kadang-kadang bujo koran ini kadang-kadang bohong. Apalagi namanya Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM. Itu kadang-kadang menyesatkan. Hati-hati, akeh perawan meteng bisik gara-gara Facebook. Mungkin naik kata-kata atau bocah lanang, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku berjanji tak akan pernah mengkhianatimu selamanya. Ngono wis dikekno kabeh sak telek-teleke. Yang kedua, ayat kauniyah itu jagat raya, alam semesta. Ini semuanya harus kita baca. Bumi ini ayat Allah, harus kita baca. Bagaimana cara membaca ayat Allah yang berupa bumi pakai ilmu namanya geologi, geografi. Lautan itu ayat Allah yang harus kita baca. Membacanya pakai apa? Osinografi. Metu wicil. Yo ben rada pengalaman ngono lho yo. Binatang, tumbuh-tumbuhan termasuk manusia, ini juga ayat Allah. Harus kita baca. Pakai apa? Biologi. Gunung gunung beneran. Ini juga ayat Allah yang harus kita baca. Ilmunya apa? vulkanologi. Luar angkasa, angkasa luar itu juga ayat Allah. Harus kita baca pakai ilmu namanya astronomi. Semua harus dibaca pakai ikra tapi tetap dalam frame bismirabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Sehingga keberadaan agama, keberadaan pondok pesantren, keberadaan masjid, keberadaan majelis taklim, termasuk media informasi seperti seperti radio, ini mutlak diperlukan untuk memberikan informasi-informasi keilmuan kepada umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Ini agar manusia menjadi pinter dan benar, benar dan pinter. Kalau ikrok saja tanpa bismirobik, mungkin bisa pinter, tapi enggak benar. Intelektual dapat, spiritualnya enggak dapat. Pinter, tapi enggak benar. Sering saya contohkan, pinter ujian fikih dapat nilai sembilan, tapi enggak benar. Sholat subuhnya juga jam sembilan. Atau sebaliknya, bismirobik tanpa ikra mungkin bisa benar Tapi gak pinter. benar sholat subuh jam 5. Tapi gak pinter subuh 5 rokaat. Kalau hanya ikra saja tanpa bismirobik, pinter. Tapi gak bener. Nah ini sekarang lagi marah. Negara kita itu gak kekurangan wong pinter. Sampean golek prof pirang-pirang, gue profesor, gue provokator. Titel yang model apa? SPD, sibuk mulai BW, SAG, sarjana alam gaib. Atau model ngeneki, titelnya IR, Ireng Roto.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 atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina roshada Amma ba'du ikraman wa ta'ziman ta saya haturkan kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, wabi muqaddimah, sayyidi syaikh, al-fadil, al-mukarram, bapak kiai haji abdus syukur, pimpinan pondok pesantren al-islah, Gelopoh, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita takzimi. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Camat Ngasem bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota. Yang saya hormati juga Bapak Camat Mojo bersama seluruh staf, para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir, yang saya hormati Direktur Utama Aini Rekod sekaligus Direktur Utama PT Sekar FM Bunda Aini Kadariah, bersama para direksi seluruh manajemen, keluarga besar, dan para kru yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian, serta para pendengar Radio Sekartaji FM 88,8 MHz dimanapun dapat menangkap siaran ini yang saya cintai, saya hormati. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ananda tercinta Aiko Gilang Pramudia mudah-mudahan menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua bermanfaat untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Sekaligus dalam rangka grand opening atau launching Radio Taji FM 88,8 MHz Wadah seni dan budaya Dan insya Allah ikut berperan serta dalam mensyiarkan agama lewat kajian-kajian Islam dan program-program religi. Mudah-mudahan keberadaan Radio Sekar Taji FM 88,8 MHz ini benar-benar pas di hati, pas di jiwa, mampu berperan serta untuk membangun cita-cita bangsa menuju ke arah kesejahteraan bersama. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian qiwamud dunya bi arbaati asya bi ilmil ulama bi adlil umara bisakhawatil aghnia bida'watil fuqara bahwa kokoh kuat dan tegaknya dunia itu harus ditunjang dengan empat perkara. Kalau desa kita kepingin menjadi desa yang kuat, kalau kecamatan kepingin menjadi kecamatan yang kuat, kalau kabupaten kota kepingin menjadi kabupaten, kota yang kuat. Kalau provinsi kepingin jadi kuat, kalau negara kepingin jadi kuat. Dalam lingkup yang lebih kecil, kalau sebuah organisasi atau keluarga kepingin kuat, kokoh dan sejahtera, maka harus ditunjang dengan empat perkara. Mudah-mudahan Sekar Taji FM 88,8 MHz mampu mewarnai dari empat-empatnya ini. Amin. Allahumma yang pertama ilmu ulama dengan ilmunya para ulama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dan mempunyai disiplin keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam istilahnya sering diungkapkan dengan bahasa kaum cerdik pandai atau kaum cendekiawan. Tapi cendekiawan beneran. Kalau seperti ini kan cendekiawan gak beneran. Soalnya cendeke nek awan. Nek bengi somolor. Baik mereka yang mempunyai pengetahuan dan disiplin keilmuan di bidang agama yang disebut dengan ustadz. Kalau orang Jawa bilang kiai, kalau orang Sunda bilang ajengan, kalau orang Kalimantan mengatakan tuan guru, nek wong Sumatera tua tengganai, atau mereka yang mempunyai pengetahuan dan disiplin keilmuan di bidang ekonomi yang disebut dengan ekonom yang mempunyai pengetahuan dan disiplin keilmuan di bidang teknologi namanya teknokrat. Di bidang sosial kemasyarakatan namanya sosiolog. Yang mempunyai pengetahuan dan disiplin keilmuan di bidang politik namanya kalau dulu disebut politikus. Tapi karena terlalu banyak yang benar-benar berubah jadi tikus, sekarang diganti politisi. Atau yang ahli di bidang hukum, para praktisi hukum. Jemaah sekalian, dengan ilmu maka tugas manusia sebagai khalifah fil ardi, pengemban amanah Allah untuk memakmurkan bumi ini dapat terlaksana dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking pentingnya ilmu sehingga wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dan itu merupakan awal risalah kenabian petak kerasulan itu adalah tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra. Bacalah. Apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiah, ada ayat kaunia. Iki ningali alif longa-plongone kaya ora paham iki modele. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang tercipta, ada ayat yang terucap. Ayat kitabiah itu Al-Qur'an. Harus kita baca. Karena Al-Qur'an itu merupakan mukjizat wahyu ilahiyah media yang paling akurat dan terpercaya itu ya Al-Qur'an. Maka kalau kepingin bacaan ya Al-Qur'an itu yang paling benar, Gak mungkin ada salah sedikit pun. Kalau yang lain kadang-kadang bujuk, orang ini kadang-kadang bohong. Apalagi namanya Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM itu kadang-kadang menyesatkan hati-hati, akeh perawan meteng dhisik gara-gara Facebook. mungkin naik kata-kata teko bocah lanang, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku berjanji tak akan pernah mengkhianatimu selamanya. Ngono wis dikekno kabeh sak telek-teleke. Yang kedua, ayat kauniyah itu jagat raya, alam semesta ini semuanya harus kita baca. Bumi ini ayat Allah harus kita baca. Bagaimana cara membaca ayat Allah yang berupa bumi pakai ilmu namanya geologi, geografi. Lautan itu ayat Allah yang harus kita baca. Membacanya pakai apa? Oceanografi. Metu wicil. Yo ben rodok pengalaman ngono lho yuk. binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia, ini juga ayat Allah. Harus kita baca. Pakai apa? Biologi. Gunung, gunung beneran. Ini juga ayat Allah yang harus kita baca. Ilmunya apa? Vulkanologi. Luar angkasa, angkasa luar itu juga ayat Allah. Harus kita baca pakai ilmu namanya as astronomi. Semua harus dibaca pakai ikra tapi tetap dalam frame bismirabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Sehingga keberadaan agama, keberadaan pondok pesantren, keberadaan masjid, keberadaan majelis taklim, termasuk media informasi seperti seperti radio ini mutlak diperlukan untuk memberikan informasi-informasi keilmuan kepada umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Ini agar manusia menjadi pinter dan benar, benar dan pinter. Kalau ikra saja tanpa bismi rabbik mungkin bisa pinter, tapi nggak bener. Intelektual dapat, spiritualnya nggak dapat. Pinter, tapi nggak bener. Sering saya contohkan, pinter ujian fikih dapat nilai 9, tapi nggak bener. Sholat subuhnya juga jam 9. Atau sebaliknya, bismirobik tanpa ikra mungkin bisa bener, tapi gak pinter. Bener sholat subuh jam 5 tapi gak pinter subuhnya limang rokaat. Kalau hanya ikro saja tanpa bismirobik, pinter, tapi gak bener. Nah ini sekarang lagi marah. Negara kita itu gak kekurangan wong pinter. Sampean golek prof, pirang-pirang, boh profesor, boh provokator. Titel yang model apa? SPD, sibuk, polai dewe. SAG, Sarjana Alam Gaib atau model ngene iki titele IR Ireng Roto kata nah ya padha karo aku makanya saya begitu nyampe lihat fotoku wah iki pelecehan nih lah wong ireng kok iso fotone put. Ini namanya fitnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cari yang benar itu loh susah, jujur. Jemaah sekalian rahimakumullah. Spiritual kita akhir-akhir ini mulai lentur bahkan banyak yang luntur. Di masjid kadang-kadang kita jadi hamba Allah, tapi di luar masjid wis gak dadi kawulane pangeran. Dadi kawulane donya, kawulane duit, kawulane jabatan, kawulane pangkat. Kepano majelis taklim, Islam agamane digawa, brukut, rapet, laler gak iso mlebu. Tapi non jopo yang belotir kewer-kewer. Apalagi kalau di rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai pakaian, wes keluyar keluyur kocomoto antok. Kadang pakaiannya transparan, yang tembus pandang bahannya dari plastik. Kalau tidak gitu yang full press body, melevet ngepres. Pokoknya bahasa Jepangnya pating pecotot. Hmm. Saya sangat mendukung, sangat bangga dengan Sekartaji FM yang banyak menyiarkan acara-acara religi, program-program keagamaan untuk mendandani makhluk-makhluk yang tidak jelas biar semakin jelas hidupnya. Keberadaan majelis taklim, keberadaan ilmu agama tidak bisa dilepaskan dari manusia. Sering saya gambarkan ibarat hubungan ikan dengan air. Ikan yang Seger itu ikan yang betah tinggal di air. Manusia yang hatinya seger, imannya seger, takwanya seger, akhlaknya seger, itu ya manusia yang betah tinggal di majelis taklim, oh, air. Di pesantren, di masjid. Nyoklelep, Bro. Ikan yang awet hidupnya itu ya ikan yang tinggal betah tinggal di Nah ini iki air. Makanya manusia yang awet, keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, barokahnya, rahmatnya, hidayahnya, itu yang betah tinggal di majelis taklim. Ikan tidak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau mati. Uang Islam orang betah no masjid, no pesantren, no majelis taklim berarti jiwanya mati, rohaninya mati, hatinya mati. Kalau jiwanya mati, rohaninya mati, hatinya mati, tapi jasadnya kok masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Batang melaku, melaku. Dengan ilmu, perpaduan antara ikro dan bismi robik, manusia nanti mempunyai kesadaran akan keterbatasan dan kelemahannya. Karena mohon maaf, namanya manusia, termasuk yang ngomong, itu punya karakter yang jelek. Jangan dikira kalau sudah ustadz tukang tausiah mesti api-api o. Oh. Hmm, hmm, hmm. Gak usah pakai pret. Ya wis cukup. Hmm, hmm, mana? Tak baleni meneh, aja pret. Dikira kalau sudah ustadz tukang ceramah mesti api-api o oh, gitu. Hmm, hmm. Matur suwun. Belum tentu Kayak gini bisa jadi saya dengan sampean lebih jelek sampean. Nah, atau sebaliknya, luwe ape aku. Jadi podo gak ruwe. Kalla innal insana layatwa ar-ra'ahu Manusia itu suka lupa diri ketika merasa dirinya mampu, ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya punya, ketika merasa dirinya kuasa. Kadang punya kekayaan sedikit, menggaya, melete, sombong. Pinter sidik, dua ilmu sidik, kemeletak, kemenyek. Dua pangkat sidik, menggaya, degek. Punya kekuasaan sedikit, uh, wis gak roh tanggane. Ngapunten. Diulang lagi keterangannya. Padahal yang mau disombongkan manusia itulah apa? Menungso ku ana regane soale melek. Jajal nek turu. Ana menteri turu terus jejerin dok. Kira-kira regane larang di. Hmm? Menungso ana regane iki mergo melek. mencoba nek wis turu melungker. Engke indokno pinggire engko sek larang ndoke. Apa sing arep disombongke? Menungso mengapunten. Bakale teko Banyumani, entek-entekane mati, riwari-riwi gembol. Fasih men Yang merasa kaya menyombongkan kekayaannya tidak pantas. Coba dihitung kekayaanmu itu berapa sih? Ayo nyautosih noloben ben semangat. Kok mau sombong dengan kekayaan itu? Kekayaanmu kalau dijumlah itu ada berapa? Yang mempunyai ilmu merasa pinter mau sombong dengan ilmunya tentang jagat semesta raya ini kamu tahu apa? Ngertimu seberapa? yang punya pangkat jabatan dan kedudukan mau sombong dengan pangkat jabatan dan kedudukannya pangkat jabatan kedudukanmu itu setinggi apa yang punya kekuasaan kok Arab melete menggaya kekuasaanmu neng donya ini bertahan berapa lama gak usah sih Maka yang punya baju bagus, harganya mahal, silahkan bangga, dipakai, dikenakan. Tapi sadari semahal-mahalnya bajumu, pakaianmu, Ingat, pakaian terakhir yang kamu kenakan di dunia ini hanya kafan collection. Betul? Yang duitnya banyak bisa beli makanan macam-macam yang enak, yang lezat. Silahkan dibeli dan diemplok. Tapi sadari, seenak-enaknya makananmu, selezat-lezatnya makananmu, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas duduk onde-onde. Ono mayat dicicili gedang goreng, Yang punya kendaraan mewah bagus silakan dinaiki dibanggakan tapi sadari kendaraan terakhir yang kamu naiki di dunia ini cuma pendoso air lain. Rumah megah, rumah indah silakan dihuni dibanggakan tapi rumah terakhir yang kamu huni di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Entah blok berapa, RT berapa. Pangkat tinggi, jabatan silakan dikejar, diburu, tapi sadari setinggi-tingginya pangkat jabatan terakhir yang kamu sandang adalah al marhum al marhumah. Betul? Betul? Semuanya pasti akan berakhir. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, gilir gumanti pasti akan berakhir. Karenanya mari saya menghimbau kepada semua elemen, kepada semua ulama, yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidangnya untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Yang ustadz, yang kiai bekerja di bidang agama, tidak usah ngurus liane. Ustadz, tidak usah boleh ake. akik. Saiki waya geden-gedenan ake, nanti aku ketularan. Ora usah boleh sing merah delimo, sing kol buntet, sing samurai, sing apa yang kadang-kadang melok tim pemburu hantu. Hantu kok dicekel diadai botol. Mulane ada teh botol rasa gerandong. Rasa sundel bolong barang itu. Yang para pejabat ya berjuang di bidang pemerintahan. Yang ekonom berjuang di bidang ekonomi. Bapak-bapak yang dari TNI Polri berjuang di bidang pertahanan dan keamanan. Halo. Halo. Bukan hanya mengendalikan diri tapi juga harus tahu diri dalam bahasa Jawa ngerumangsani sesuai bidangnya masing-masing kullu ya'malu ala syakilati sesuai bidangnya masing-masing lek kopiah manggone nang sirah ora ana dengkul lek kacamata nggone nom ripat ora ana bokong maka saya Anwar Zahid biasanya ngulang fikih lah umpama kok didadekno menteri pertahanan dan keamanan, insyaallah negarane dicaplok wong. Apa maneh Anwar Zahid kok didadekno menteri perekonomian, mesti bangkrut negarane. Lah nek kaya ngene-ngene iki cocoke menteri departemen perbadokan. Ada bidangnya masing-masing. Lah nek kira-kira ora pantes ya aja gelem Satu, Keberadaan Sekar Taji FM ini mudah-mudahan mampu menebarkan ilmu-ilmu agama yang manfaat untuk masyarakat, untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Demikian pula Ananda Aiko Gilang Pramudia ini mudah-mudahan betul-betul mempunyai manusia yang mempunyai disiplin keilmuan yang tinggi sehingga ilmunya itu betul-betul bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma. Amin. Dua. Bi'adlil umara. Mulane bro aja melangkah-melangkah nang gone wong wedok-wedok. Bakul ning nang jaba. Oleh nyaduki gunung bahaya. Kowe nek jeblos apa tanggung jawab? Kok ya enak ae gangguane. Yang kedua, bi'adlil umarok dengan keadilan para pemimpin, penguasa dan orang-orang yang mempunyai wewenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemimpin, orang-orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan harus adil. Adil di bidang ekonomi, adil di bidang hukum, adil di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya dan sebagainya. Adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Yang terpenting seorang pemimpin itu harus mampu menahan diri, mempunyai kemampuan. Yo yo kae mumbul yo. Wis jan wong kene katrok-katrok ana balon ngumbul ya melengak mendhuwur kabeh. Kowe nek pengen nang tuku kae bakule. Belenek aku. Mempunyai kemampuan untuk menahan dan mengendalikan diri agar tidak mementingkan urusan pribadi, golongan dan kelompok tertentu. Kemampuan mengendalikan diri ini menjadi penting bagi seorang pemimpin. Allahumma shalli ala Muhammad. <clears throat> Kemampuan mengendalikan diri yang sesungguhnya. Sebagai contoh, orang yang berpuasa Kemampuan mengendalikan diri bagi orang yang berpuasa itu sesungguhnya tidak pada waktu siang hari. Halo, tapi kemampuan mengendalikan diri bagi orang yang berpuasa itu adalah sesudah maghrib. Kalau siang hari orang yang puasa itu mampu menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan intim suami istri, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, wajar, pantas. Umpamannya lagi puasa, emang lagi puasa, iso ngempet yo ya pantes. Tapi setelah maghrib, masihkah mampu mengendalikan diri seperti pada waktu siang hari? Oi. Biasanya wong poso ku nek bar maghrib kan terus balas dendam. Kau wabeh kelebu. Muncul sifat serakai. Kalau bisa orang lain jangan sampai kebagian. Dipek dewe. Hoi. Iki padha karo ini, Urung dadi pejabat, Masya Allah. Suaranya lantang. Kritikannya tajam. Analisanya yang mantep. Rantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Urung dadi apa-apa. Bareng wis dadi iso ngelimpru impoten. gua iki lola lola. Ini namanya pelacuran intelektual. Kalau bahasanya wong pinter, kejahatan moral. Sama dengan ketika puasa, siang hari iso ngempet gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, iso ninggalke barang-barang sing batalke. Tapi begitu setelah maghrib, apa-apa klebu kullu syai'in qalu. Sembawaran kalu kabeh. Maka halo ya gak pati teke Sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji, mengendalikan diri yang sesungguhnya bukan hanya pada waktu berada di tanah suci, tapi setelah kembali ke tanah air, apakah masih tetap bisa mengendalikan diri? Oke, nalikon dek gone tanah suci, gak kegeran, gak tukaran, gak ngelakoni barang-barang sing elek, pancen pas ngelakoni ibadah haji, tapi setelah pulang kembali ke tanah air ini loh, iso mempertahankan amaliah sebagaimana waktu berada di tanah suci. Sering saya kritik jamaah haji kita itu banyak yang tomat, di sana tobat, begitu pulang kumat. Di sana dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, melawayu niku agar gak umanggon. neng omah krungu as-salatu khairum minan naum. Kelon. Loh ini soalnya sering Saya sendiri Ketika Sek toh ziarah kepada dulur-dulur yang datang dari menjalankan ibadah haji, rata-rata ceritanya hampir sama. Mas, pokoknya noko kudu hati-hati lahir batin, Mas. Soalnya neng kono kui malati. ojo kok nganti dilakoni, ojo kok nganti diomongke, di batin wae nokono Gusti Allah ngerti. jadi nek no kene Gusti Allah orang ngerti gak Mulane nek no kono aku rawani tumindak dosa, aku rawani ngerasani Aku wani ngrasani meneh ya sakjeke wis mulih iki lho lagi wani ngrasani meneh. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian, yang namanya jihad, yang namanya sabar itu adalah kemampuan menahan diri, mengendalikan diri dalam kondisi yang mungkin. Kalau dalam kondisi yang tidak mungkin ya gak gawoke, wajar, lumrah, tapi mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dalam kondisi yang mungkin. Itu jihad, itu sabar. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangi oleh dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy, bangsanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Mas abu-abuan Termasuk Abu Gosok barang. Disuruh berhenti dakwah, Muhammad, apa yang kamu inginkan akan kami penuhi. Hentikan dakwahmu kamu pengen kekayaan, berapa yang kamu inginkan akan kami kumpulkan. Kamu kepingin perempuan, seluruh perempuan cantik sejazira Arab kami berikan untuk kamu, kami persembahkan untuk kamu. Kamu ingin jabatan, kedudukan, kami angkat kamu menjadi pemimpin tertinggi negeri ini asal hentikan dakwahmu. Apa jawab Nabi? Sorry lah ya. Tapi Nabi yo gak ngono. Andaikan kalian bisa terbang ke langit untuk memetik matahari, kalian taruh di tangan kananku terbang lagi ke langit, petik rembulan, taruh di tangan kiriku. Aku disuruh berhenti dari berdakwah ini. Tidak akan aku hentikan. Sehingga Allah menjadikan Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Atau aku mati dalam mempertahankan perjuangan Islam ini. Allahu Akbar. Ini namanya jihad. Dicontohkan pula oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika dijebak dan digoda Zulaikha yang cantik jelita luar biasa ditarik ke dalam kamar, dikunci dari dalam, diiming-imingi dengan kecantikannya, dengan baunya, dengan gayanya yang luar biasa, cantik menawan, menantang dan merangsang. Yusuf, layani aku, aman kamu. Kalau nggak mau melayani aku, aku laporkan suamiku, kau di penjara seumur hidup. Apa jawab Nabi Yusuf? Sorry lah ya. Silakan, laporkan Aku tidak takut kepada siapapun. Walam yakhsha illallah. Aku hanya takut kepada Allah. Silahkan. Aku tidak mau menuruti nafsu bejatmu karena aku takut kepada Allah. Ini Nabi Yusuf. Mbah lewang gini. Satu. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Kemampuan mengendalikan diri bagi seorang pemimpin ini menjadi luar biasa sehingga pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan itu adalah seorang pemimpin yang adil. Adil di bidang ekonomi. Dalam istilah sekarang ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Adil bener. Ojo kok wong cilik sing urung bayar pajak diuber-uber karuan, sing korupsi triliunan aman-aman wae. Nah, iki sing tepuk tangan iki Pak Camat, jelas urung bayar pajak. Adil di bidang hukum. Hukum ini harus kodo, tidak ada warga negara kelas atas, istimewa, semua harus sama. Halo? Penegakan supremasi hukum, bahasa aneh wong kemanya Hukum mau kaya peco, lek mengisor lan deperam tapi menduar ketul. Sepurane sih mengisor-ngisor goyang-guyu. Hukum jangan sampai pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, kasihan yang nggak punya bulu, kayak cecek, coro, ulo. yang seneng yang ulo akeh, kayak bedes. Eh, mbah kena ngene wis buyar Insya Insyaallah enggak hujan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi. Halo. Ayo selawatan saya, selawatan saya. Ya Nabi salam alaik Ya Rasul salam alaik Ya Habib salam alaik النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك sarang-sarang يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد idolaku Muhammad teladanku Muhammad kekasihku Muhammad pembelaku Muhammad idolaku Muhammad teladanku Muhammad kekasihku Muhammad pembelaku Ya Nabi salam الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لقي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد dalam kerangka yang lebih mikro Dalam kerangka yang lebih sempit, kita semua adalah pemimpin. Betul? Presiden pemimpin negara, gubernur pemimpin provinsi, bupati pemimpin kabupaten, camat pemimpin kecamatan, kepala desa pemimpin desa, bapak-bapak pemimpin rumah tangga dan masing-masing dari kita adalah pemimpin. Gelukum ra'in wa ra'in mas'ulun an ra'iyatih setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes, yang ketiga, bisa khawatil agnia dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Lomane wong Oke, Kalau orang-orang kaya dermawan, maka embuh eh, akan terjadi pemerataan sehingga yang selama ini memprihatinkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin itu bisa berubah menjadi yang kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya. Harusnya seperti itu. Maka dulur-dulur, woi, -dulur, yang diberi amanah berupa kekayaan Yang ditakdir Allah dados tiang suge. Mari sama-sama kita berbagi sadari bahwa segalanya bukan milik kita segalanya hanya titipan betul sedaya kagungane Gusti Dunia niki dereng wonten sing diparingke sampean namung dititipke, dikengken gunake, leres napa mboten penggunaane. Kalau leres penggunaane pikantuk piwales kenikmatan lan swarga, nek keliru penggunaane pikantuk piwales siksa lan neraka. Halo. Halo. Namanya titipan pantes mboten disombongke. Ora melu duwe pantes napa mboten kok menggaya. Teorine kados tukang parkir. Dititipi mobil ku watah sak pirang-pirang regine larang-larang mobile sae-sae api-api. Tukang parkir sombong napa mboten? Melete napa mboten? Kemaki napa mboten? Nggih ya mboten soalé tukang parkir ngrumangsani nek mobil niku mboten kadhane. Masa ana tukang parkir dititipi mobil api-api larang-larang kok terus melete. Hmm, mobilku api-api. Ngene. Biasa aja kali wong nyadari nek mboten kagungane. Begitu mangke mobilnya dibundut kali sing duwe, susah napa mboten tukang parkire? Sedih napa mboten? Harusnya seperti itu. Nek sampean kelangan duit 20.000 kalau lemari mbok ora tarik. Ayo latihan, latihan dan latihan. Allah shalli ala Muhammad. Hidup di dunia ini semuanya tergantung pada latihan. Ala bisa karena biasa. Pengen sakit nopo-nopo kedah latihan. Halo. Pengen sakit masak kedah latihan. Moh gak semangat. Pengen iso masak kudu latihan. Pengen iso maca kudu latihan. Pengen latihan mana? <laughs> ten. Pengen iso nyanyi ya kudu latihan. Pengen iso tinju ya kudu latihan. wes pokoknya pengen iso apa ae kudu latihan. Pengen dadi wong sugih kudu latihan. Latihan sugih, pripun carane latihan sugih? Latihan memberi, latihan sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana masjid dibangun, latihan sugih, sedekah ana pesantren dibangun latihan suge, sedekah ana yatim piatu butuh santunan latihan suge, sedekah sedekah sedekah dan sedekah memberi memberi dan memberi minimal nanti dapat juara harapan harapan dadi wong sugih pokoke lek metu duwite seret, seret, seret, seret, seret. sret engko mlebune rezeki ya seret, seret, seret, seret, seret. sret aja nganti masjid dibangun dijali duit, seret pondok dibangun dijali duit, seret Fakir miskin butuh bantuan dijali duit. Engkau rezeki rezekine ya. Awas ojo sering-sering latihan melarat. Latihan melarat niku pripun? Jaluan. Wis duwe ijek jalu. Siap-siap dadi juara melarat. Omongin duwe rokok lho, rokoke disaki. Ana kancane rokokan ki, Bro, rokoke sitok, Bro. Siap-siap dadi juara kere. Halo. Halo. Taman kita masuk wong sugih apa wong melarat? Ngapunten Pak Camat, saiki bedakno wong sugih karo wong melarat di ya angel. Soale sing sugih-sugih lek ana raskin yo ya melu antri. Nggih Pak Camat nggih. Nanti lurahe bingung. Lek ana bantuan apa-apa sing sugih-sugih yo ya melu ngantri. Wes, yang keempat bida'watil fuqara doanya orang-orang fakir Allahumma sholli ala Muhammad dongane wong fakir niku mandi jeritan batin rakyat miskin munajat orang-orang melarat itu didengar Allah diijabah Allah dikabulkan Allah kenapa soalnya ikhlas soalnya khusyuk iso fokus iso konsentrasi orang kaken pikiran Nek wong sugih ora patek mandi. Pak Camat bareng ngono orang ora patek mandi. Akan pikiran, mikir lurah sak kecamatan, kadang-kadang ora tepak, mikir pamong, mikir perangkat, mikir desa. Allahumma eling ki cepak to ora, ki KS ka Allahumma eling ngene, eling ngene, eling ngene. Lah nek potonganmu kan Allahumma Allahumma tenang. Apa eling apa wong duwemu sandal jabet sisean tok kuwi. Bon, mudah-mudahan Ananda Aiko Gilang Pramudia nama yang luar biasa. Mudah-mudahan mampu menjabarkan, mengimplementasikan empat kriteria tadi. Amin Allahumma. Demikian pula Sekar Taji FM 88,8 MHz Pancen Maknyus. Aku Game. Bayai syukur guyu wae. Apa melok muni-muni maknyus. Berikutnya, perbaikan karakter. Muga-muga sing rawuh ten mriki niki waras atine kabeh. Urip atine kabeh. Akhir-akhir niki kathah ati sing mati. Carane nguripno ati sing mati pripun? Dawaul qulub allati tamut Bidzikril hayyil ladzi la yamut. Saya ulang. Konsentrasi dong. Dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati iku kelawan zikir marang dat kang maha gesang boten pecah Obat dari hati yang mati itu dengan berzikir, menyebut, mengagungkan zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati selamanya, yaitu Allah Subhanahu. Ini obat dari hati yang mati. Ngertos, hati sing mati. ayu-ayu kok do kopok ya. Ngertos hati sing mati. Paham hati sing mati. Hati sing mati niku krungu zikir, atine ora ubah blas, sama sekali tidak tergerak. Mendengar disebut nama Nabi Muhammad, ya ora kudu maca selawat. Hoi. Hoi. Oh liyane to la la illallah, la la illallah. Duwe. Liyane selawatan ya memble ae niku tanda atine sing banter niku tanda atine Diperintah karo Gusti Allah mboten nglakoni krungu azan ora diparani niku atine krungu azan zuhur gak diparani, krungu azan asar ora ditekani, krungu azan maghrib ya ora mara, krungu azan isya ya ora ngreken, krungu azan subuh ya ora diparani. Akhire sing azan jengkel, sing azan nesu. Lah ya, mengasem kilo iya. wong asem ki lho piye karepe? Adzan duhur ora ana sing teko, adzan asar ora ana sing moro, adzan maghrib enggak ada yang datang, adzan Nisa yo ya sepi ora ana sing moro, adzan subuh malah padha mlungker. akhirnya sing tukang adzan nesu, adzan jam 09.00 esuk. Allahu akbar Allahu akbar. Bawanter sepikere dipolno kok tekan hayya 'alas salah wong rong desa gemberuduk mara kabeh ya sing ngadan dilok-lokke sampean ki apa edan apa ora wayahe adzan kok adzan dibanter-banterke jarine sing adzan sing edan ki ya sampean tak celuk wayah dhuwur ora mara tak undang wayah asar ora teko, tak undang wayah maghrib ya ora ono sing teko, wayah isya tak celuk ya ora ono sing moro, subuh tak azan celuk ya ora ono sing moro, Lah jam 09.00 ora wayahe tak celuk azan kok do teko. Iki menurut sampeyan sing edan iki sing azan apa sing teko? Padha edane. Dadi ati sing mati niku krungu disebutke zikir nggih mboten kemerentek, disebut ke, eh mbah umek kae to. Asmane Gusti Allah ya ora gemeter, ucul ya wis regane mek 2000. Blenek aku. Disebut namine Kanjeng Nabi Muhammad yang mboten purun maca selawat, niku atine mati obate ngangge zikir. Mulane kiai sepuh biyen, tiang sepuh siyen, lek didik putra-putrine tes alit pun dicekeli tesbeh. Hoi. Wis dicekeli tesbeh. tujuannya apa? Urusane ben netes kabeh. Wong saiki ngarani tasbeh, duwe masalah apa ae tuntas kabeh. Punya persoalan apapun dengan tas tasbeh, tatas kabeh. Hoi. Punya cita-cita, punya keinginan pakai tas tasbih mentas kabeh. Taman tak ceritani, Barokai zikir, fadilai zikir. Halo. Sepurane ini kejadiannya rodo adoh ten gene Mesir. Adoh. Karo Mesir sememi wile Wingulon terus Kena Melayu ya pitung tahun. Ceritanya ngeten ana bocah lanang kesengsem, kepencut, jatuh cinta karo bocah wedok. Pancen sing wedok ya oh ayu. Lah sing lanang ya mek istri mau ngene-ngene iki modele. Cintanya ditolak, bertepuk sebelah kaki. Anggitmu tangan tok sing iso tepuk. Senenge ra karuan iki bocah lanang iki. Tapi sing wedok ora seneng dikirimi salam yo ndak ngreken, di SMS yo ndak balas, di telepon yo ndak tahu diangkat, wis berusaha golek obat nyamuk. Dikongkon nyampeke bolak-balik nganti duwer lambene yo ya wis ora men, ora mempan. Susah dene. Akhire dene duwe prinsip kalah rupa menang dupa. Ngono, kalah donya menang donga. Cinta ditolak saya ngulangi sapa kok dukun. Sowan nggone Mbah Yai. Nggone Mbah Yai syukur. Ngono. Matur sing sae. Mbah Yai kepareng matur. Kenapa, Le? Kula niki remen kalih lare estri. Kula remen saestu, kula nggih niat sae badhe kula nikah. Tapi larene mboten remen kalih kula. Kula kirimi salam mboten direken. Kulo SMS buatan dibalas, kulo telepon nanti diangkat. Kulo pun ngengken lari nggih malah kulo dilokke sing celurut kabur, sing apa. Kulo malah dilok-lokke tapi kulo niat saestu tuh, kulo sakit sakit nikah lek mboten kalih lari niku. Kulo niat saya, kulo badai tanggung jawab, kulo badai niat membahagiakan. Tak mungkin kulo pasrah dan panjenengan iki pripun carane supados lari estri niku remen kalih kulo purun dados garwo kulo. Wong kiai itu tulung ya. Ya ya ya, ya Allah tapi syaratnya kowe kudu manut karo aturanku ya. Nggih, Yai, nggih, Yai. Mantep, nggih, yakin, nggih, ikhlas, nggih. Soale ilmu ngene iki kuncine syaratnya kudu mantep, kudu yakin. Ya wis. Sapa sing mbok senengi kuwi jenenge? Sulastri, Yai. Wong Mesir ya ana kok jenenge Sulastri. Ya wis, kowe mlebu kamarku iki. Aja metu-metu nek urung tak dodok. Iki tasbih iki cekeli sebutan jenenge bocah wedok sing mbok senengi. Aja mandek-mandek saurunge tak godhok lawangmu. Mantep ya. Nggih, Yai. Nggih, Yai. Wis langsung mlebu kamar nyekeli tasbih. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Wis zikir terus, wiridan terus. Mantep lho iki. Iki ceritane wong mantep wong yakin muter tasbih terus ber ber ber sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri subhanallah kira-kira oleh rong jam setengah eneng tamu nang daleme yai assalamualaikum waalaikumsalam Coba iki kula sulastri yai lungguh lungguh nduk lungguh lungguh nggih yai nggih ana apa nduk ana apa nduk ngaten Yai, kulon niki sowan badhe matur, kula niki rumangsa kedosan Yai. Menapa nduk napa? Critane lak ngeten wonten lare jaler niku remen sangat kalih kula ki ambek niat saya kalih kula, tapi kula tolak tersenane Yai, kula rumangsa kedosan. Pancen rupane nggih ora patek bejaji kaya ngene-ngene iki. Tapi <laughs> Tapi larene niku santri, larene niku nggih sregep gane masjid, nggih sregep ngajine. Lah niku ben kirim salam mboten kula reken SMS mboten ate kula bales, nelpon mboten ate kula angkat. Padahal larene niku niate sae nggih larene niku nggih saleh ya keton, kula rumangsa getun, kula rumangsa getun. Urip kula niku mboten tenang ipen-ipenen mawon kula niku. Napa melih niki wau kados enten sing geret kula mriki. Kula kados disoweret, kula ndugi mriki perasaan jenengan Yai, kula aturaken pripun carane supados laren niku kersane manggih kula melih badhe kula tampi tresnane Yai. Kula pun ikhlas dados garwane senajan rupane ora patek bejaji. Iki sing nang jero isek wiridan. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Akhire yaine niku wis teka wonge to didodok amare dok dok dok dok saking khusuke leh wiridan ora krungu didodok cek pancet panggah leh dikit sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri dibanteri dodoke dok dok dok sulastri sulastri sulastri sulastri banteri dodok dok dok sulastri sulastri sulastri mboten kesuwen didobrak kali kiyaine glodak le sulastri sulastri sulastri ditepuk pundake kali kiyaine plok melek kaget sulas. Lah kok kiyaine sing nang ngarep. Wes le, cukup wiridanmu cukup le, cukup. Kiai, kiai, ayo metu, ayo metu. Begitu metu lawang dibuka melongo deh. Ketok Sulastri wis lungguh ning kok. Akhire yaine dawuh, "Le, apa iki bocah wedok sing mbok tresnani?" "Nggih, Yai, niku Sulastri." Pipine dicopetoti. Kula ngipi napa mboten, Yai? Ora le, iki ya Sulastri tenan. Apa iki bocah sing arep mbok nikahi? Nggih, Yai. Nggih, Yai. Nggih. Wis, bocahe mrene mara takdire Gusti Allah. Bocahe saiki wis ikhlas dadi bojomu siap mbok nikah. Saiki kowe piye? Jungkel iki bocah lan. Nyosop-nyosop bathuke diusep-usep. Wadul nang Gusti Allah nangis guguk-guguk ya Allah nembe kula sebut namine makhluk penjenengan ingkang bernama Sulastri nembe kula sebut namine makhluk jenengan teko tenanan ini baru makhluk jenengan yang kula sebut Mendah Neo, andekan yang saya sebut namamu ya Allah, pasti yang datang bukan hanya Sulastri. Yo Soimah, yo Ayu Ting Ting, yo Saskia Gotik, ya Sahrini teko kabeh. Artisnya sekarta di FM yo kenek kabeh. Makanya Gusti Allah neh pesen pripun melok urun pira? Fadkuruni Azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku pun akan berzikir kepadamu. Ui. Kue eling ambek aku, aku yo eling ambek kue. Kok amin? Anggite aku padamu ngono. Iki Gusti Allah marang kawulane, dudu aku padamu. Nek elingmu ambek aku siti, elingku ambek kue yo ya, siti. Nek elingmu ambek aku akeh, elingku ambek sliramu yo ya, akeh. Lah nek kowe kok eling terus ambek aku, aku ya eling terus ambek kue. Bendol dase. Lah nek kowe kok ora tau eling aku, aku yo ya ora tau ngelingi kue. Dawuhe Gusti Allah ngono. Mulane dikengken ngatah-ngatahaken di zikir, nyebut-nyebut asmane Gusti. Mantun salat, aja langsung peledet terus salate cepet-cepetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar bar bar bar bar bubar. Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli tuli gobek-gobek, entul-entul jenjene tuli tuli gobek-gobek mencolot. ojo Piwulange Mbah Yai atus syukur pripun? Dikir rumiyen maos istighfar. Woi. Tak terus niku wiritan sing ijazahe Kanjeng Nabi niku. Astagfirullahalazim. Li wani li walidayya wa ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tak apal to? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apal neh? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kapal. Lagi sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Pret. Lah nek iku kok apal. Ngapunten. Maka nak ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali. Moco ayo aja cepet-cepet. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Nek ora Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hamdan daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai nangger bakto sholat kok mau dan niku diparingin nur karo gusi Allah. Cahaya yang masuk ke dalam hatimu yang menyinari seluruh kehidupanmu. Jadi uripmu jadi padang biar mekan. Kok sholat nggo waca Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar biar padang mekan meneh. Kok sholat nggo waca meneh, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar biar mekan meneh. Sholat orang bawa waca pet mati. Bawa conek, biar mekan. Rambut conek, pet mati. Jadi nek pengen biar pet ya maca gak maca maca gak maca maca gak maca. Biar pet, biar pet, biar pet. Mulane raimu modele yang ngono kuwi. Ya biar pet, biar pet, biar pet. Mangkel yo ya, ben. Ancen omongane kasar ngene gak diundang neno kene. Golek nggon liyane, Mbak. Lawang saya ini termasuk bagian dari manajemen Aini Rekod kok. rekaman-rekaman ceramah Anwar Zahid kan Aini Rekod ya. Manyus gitu loh. Hmm. <laughs> no Aini Rekod laris ya perkara Anwar Zahid itu kok. Hmm, delok nyoba sing guyang guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Loh, untungnya apa? Lek sampean duwe sinar, sampean duwe cahaya. Tak kei gambaran. Misalnya wayah bengi ngumpul bareng ngeten iki, terus lampu mati, pet bubar badai wangsul. Niku enak pundi? Sing betul lampu, center. apa jenenge bahasane kene? Sentolop. Katrok. Sentolop. Menisan sorot ngono. Ya manut lambene iki. Sentolop. Ayo, waya peteng dek, melampah enak bundi, sing wonten sinare betok, sentolop. Ambek sing orang nggawa enak sing bundi, Enak sing betok sentolop. Lo nek betok sentolop iso weruh dalan, iso milih dalan. Wah iki ana jeglongan, tak hindarane. Wah iki ana bling, tak langkane. Wah iki ana becek tak colotane. Wah iki ana. Yo. Iya. Tak jukuke. Ngono, kok dhuwit terusan. Lah nek peteng apa ya ketok? Lah nek ana lampune sing becek roh, sing joglangan weruh, sing beling weruh. Wah, iki enek watumpuk. Teletong iki Ini Iki kan watumpuk to. Ya tak hindarane. Soale ana sinare, soale pada Lah nek peteng ya ora peduli watu empuk ya nyet ngono. Eneng duit barang ya gak weruh. Lagi mangkane keuntungane sing duwe sinar-sinar model ngono iku sing ahli zikir kados Romo yaya Abdul Syukur. Gandul nggih Bu nggih. Purun ya diganduli. <laughs> lu harus gelem wong pancen kiai niku adone diganduli kali umat. Kiai gandul datang kiai ini pun gandul datang para wali, gandul para sahabat, mungkin gandul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis genah uripe kula jenengan ada gondelan para kiai. Alhamdulillah mriki jenengan ditunggoni Rama Yai Abdul Syukur. Alhamdulillah. Lelah wonten gondelane kula panjenengan. Urip niki mboten delumukan, soalnya ana sinar, ana lampu padang ketok iki api, iki elek, iki bahaya iki ora, genah panjenengan. Mulane wis paling enak derek para kiai salafus saleh, nggih. Kula sering ngaturke, eh nek apa-apa oleh sing anyar tapi nek urusan agama derek sing lawas, nggih. Woi. Jilbab kena tuku sing anyar. Kopiah kena tuku sing anyar, kalung kena tuku sing anyar, gelang kena tuku sing anyar, cincin monggo tumbas sing anyar, sandal monggo tumbas sing anyar, BH Monggo, tumbas sing anyar wis apa wae. Mobil napa-napa monggo tumbas sing anyar. Tapi nek urusan agama, langkung-langkung urusan akidah, derek sing lawas-lawas mawon. Nggih. Eh, nek ten mriki sing paling umum nggih NU, Nahdlatul Ulama. NU nunut ulama. NU nuntun umat. Uy. Nah, mereka nuntun umat butuh biaya, ya kudu gelem no narik urunan. Lu mangke kanggo kemaslahatan bersama, ya wong NO kuwi lili wong. Genah to soal sing gelem tahlilan kaya N. No, penak wes. Misale ana sing ngilok-ngiloke ya ben awak dhewe mboten usah bales ngiloke, diaturi sing sae, dicak rukun sing sae, nggih ngoten niku kathah sing elokke wong dikir nyekeli tasbih karo godhe godhe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ku ya dilokke dikir nyapa nyapa wong dikir karo karo gobek-gobek wonten lho yu sing takon ngoten niku nyapa to kuwi wong dikir kok karo gobek-gobek la ilaha illallah la ilaha illallah Nah, aku ya tak jawab. Lah wong sing gobek kono kok kowe geger. Wong sing gobek kono kok kowe keker. Ah masih bos, gitu bos, subhanallah bos, Yo anu, anu, anu. oh, kena-kena ae. Emang masalah buat lo? Boten perkara haliae, sing penting noto atine sesarengan. Jamaah sekalian rahimakumullah, wes iki direkam. Rekaman ini mentok ya wis 90 menit, iki wis 90 menit. Ana durasine, kowe nek kurangen ngundang dhewe. Iki ana durasine 90 menit kedua sampean durung salat asar. Nungkele tak terus terus ke kulo sing kedosan. Muga-muga sing atur aturke wonten manfaate. Mumpun bubar rumiyin ngerantos donga Romo Kiai Haji Abdul Syukur ingkang kajibah katuran mimpin wontenipun doa atur kula kekhilafan, kelepatan saestu Anwar Zahid ingkang dhaif menika nyuwun agungipun pangapunten. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.